Ikhwan fi din, azakumullah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah al wal jamaah. Kitab ini, syarah akidah al wal jamaah pada hakikatnya sudah selesai kita bahas. Setelah berjalan kurang lebih hampir 8 tahun. Tetapi karena banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang baru tahu tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf, dan sebagian besar juga baru ngaji. Maka saya mengulangi tentang masalah akidah ini karena ini merupakan masalah yang penting. Terlebih lagi kalau kita lihat banyak juga para dai, para ustadz, para khatib, para penceramah yang tidak tahu tentang akidah ini, yang tidak tahu tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Banyak orang menyebut mereka mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kenyataannya jauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Pengakuan banyak orang aku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi secara akidah sangat jauh dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diyakini dan dipahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh mereka yang diyakini oleh para tabi'in, tabi'in dan para imam, para imam-imam yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akidah ini banyak yang mereka tidak tahu. Mereka hanya mengaku aja mengikuti akidah ini ahlu sunnah, tapi kenyataannya mereka jauh. Maka kajian seperti ini harus sering diulang, gitu. sering diulang supaya orang paham tentang akidah ini, tentang akidah ahlu sunnah wa jamaah, tentang manhaj ahlu sunnah wa jamaah, tentang akidah salaf, manhaj salaf harus sering diulang sehingga orang betul-betul tahu tentang akidah ini, tentang manhaj ini tahu betul. Sehingga mereka berjalan di atas jalan ini. Karena banyak orang juga kalau yang tadi saya sebutkan yang pertama umumnya kaum muslimin tidak tahu. Yang kedua yaitu para dai, para ustadz, para kiai itu mereka tidak tahu tentang akidah lusun wal jamaah. Karena buku-buku yang mereka baca tidak sesuai dengan akidah al-sunnah wal Jamaah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu majma'in dan diamalkan oleh mereka sangat jauh gitu. Karena sudah tersebar buku-buku dari firqah-firqah yang sesat yang dibaca oleh kaum muslimin dan juga oleh para dai para ustad. Yang ketiga adanya orang-orang yang intisab, artinya menisbatkan dirinya kepada salaf, menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi mereka tidak tahu, hanya tahu secara umum aja, secara global. Tetapi secara rinci tidak tahu. Ya, Kita harus tahu dengan rinci dan dalam buku ini, dalam buku Syarah Akidah sunnah Wal Jamaah ini, sejelaskan rincian dari Syarah Akidah sunnah Wal Jamaah. Meskipun belum seluruhnya, tapi itu insya Allah sudah banyak mencakup dari apa yang diyakini dan dipahami oleh salafus saleh. Jadi ikhwan fiddin azakumullah ini penting untuk kita ulang dan terus kita ulang supaya betul-betul akidah ini menjadi keyakinan. Sebab orang ketika dia belajar, ketika dia nuntut ilmu, yang pertama kali dari nuntut ilmu itu yang dipelajari itu ilmu itu benar atau tidak gitu. Sebab banyak orang belajar ilmunya tidak benar. Umpamanya dia belajar ilmu kalam, filsafat atau tasawuf atau yang lain. Bukan wahyu yang dipelajari. Makanya ketika kita mengatakan untuk ilmu yang dimaksud untuk ilmu itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Karena mereka yang paling tahu tentang Quran. Mereka paling tahu tentang Sunnah. Mereka yang sudah pertama mereka yang pertama kali beriman dan mereka yang pertama kali mengamalkan mereka yang pertama kali mendakwakan dan mereka yang pertama kali juga berjihad menegakkan agama ini sebelum manusia menegakkan agama ini. Artinya ada orang-orang yang ikhlas yang berjuang menegakkan agama ini, tapi jelas yang pertama kali menegakkan agama ini para sahabat radhiyallahu majma'in. Makanya ilmunya harus jelas dulu. Kemudian setelah ilmu yang dipelajari jelas Quran wa sunnah ala salaf. Yang kedua harus ada i'tiqad. I'tiqad keyakinan Yakin nggak dia dengan apa yang dikaji, dengan apa yang dipelajari, dengan apa yang dipahami? Harus yakin. Ada orang belajar tapi nggak yakin, nggak ada manfaatnya pelajaran itu. Di samping dia harus memahami dan dia wajib meyakini. Faham dan yakin. Faham dulu dari apa yang dipelajari itu dari Quran dan Sunnah. Ada paham salat, dia harus faham karena tidak dikatakan ilmu kecuali dengan faham. Yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu al-fahmu. Hati dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan tentang al-ilmu al-fahmu di awal-awal tentang kitabul ilmi. Ilmu itu adalah faham. Setelah itu diyakini. Harus yakin. I'tiqad. Jadi al-ilmu al-fahmu al-i'tiqad. Harus dia meyakini dengan keyakinan yang benar dari hatinya dan dia betul-betul mengimani akidah ini hak manhaj ini hak dan dia wajib berjalan di atas jalan ini. Kalau dia ingin selamat, dia wajib berjalan di atas jalan ini. Itu harus dia diyakini. Kemudian setelah dia meyakini, ini penting dalam kita beragama ini harus ada keyakinan, yakin tentang akidah ini hak. Sebab banyak orang nggak yakin. Kalau nggak yakin yang timbul syak keraguan, keraguan. Dan kalau sudah ragu, dia akan kembali lagi dia kepada firqa firqa yang sesat. Harus yakin bahwa ini benar. Meskipun dihujat orang banyak. Meskipun dimusuhi oleh orang banyak. Harus yakin bahwa ini jalan yang kita tempuh, jalan yang hak. Dasarnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini jalan yang benar. Jalan yang membawa kepada keridhaan Allah. Jalan yang membawa manusia ke sorga. Harus yakin gitu. Yakin bukan keyakinan dibuat-buat bukan, yakin dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Yang sudah kita baca dalilnya, kita pahami, kita yakini. Kemudian setelah itu ada al-amal atau dengan istilah para ulama dengan al-inqiyad. Yaitu kita harus betul-betul tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah datang wahyu dari Allah, dalil dari Quran, dari Sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam kewajiban seorang mukmin dan mukminah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Inqiyad. Tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan membawa keselamatan. Harus ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad ketaatan, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah? Sebab Allah akan menilai dari apa yang dia amalkan bukan ilmu yang dia pelajari sekian banyak, bukan keyakinan, tapi bagaimana dia mengamalkan, dia amalkan atau tidak. Karena keyakinan, ikrar lisannya, keyakinannya harus dibuktikan dengan amal. Amal ini merupakan bagian daripada iman. Bahkan termasuk rukun yang terbesar. Amal ini merupakan bagian daripada iman rukunnya. Jadi ini harus dibuktikan dengan amal. Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, tidak. Betul-betul dia mengikuti wahyu. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah tidak berbuat syirik dan dia ittiba mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan Kita akan bahas tentang bab yang kelima karena bab-bab sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang bab kaidah dalam mengambil dalil itu sudah kita bahas. Bab yang kedua, kaidah dan prinsip alusunawajama dalam mengambil dan mengandalkan sudah sudah selesai kita bahas ini karena pertemuan kita tidak tidak rutin setiap pekan, kadang-kadang juga ketika saya ada waktu ya kita lanjutkan, kalau nggak ada waktu terhenti. Ini sudah sudah kita bahas. Kemudian adapun bab yang ketiga penjelasannya juga sudah kita bahas. Bab yang keempat tentang Eh, beberapa karakteristik akidah alusunul Jamaah nanti antum bisa baca bahwa masalah akidah alusunul Jamaah ini yaitu yang jelas sumbernya. Artinya dalam kita beragama ini harus jelas dalilnya gitu. Bukan kata orang, bukan kata orang banyak, bukan kata kiai, bukan kata ustadz, bukan kata guru, tapi kata dalil. Kemudian juga di antara keotentikan akidah ini bahwa akidah ini berpegang pada prinsip taslim. Artinya kita wajib tunduk dengan Quran dan Sunnah. Akal ini wajib tunduk dengan Quran dan Sunnah. Ya kalau sudah dalil, sami'na wa ta'na. Maka orang beriman itu nggak dikatakan dia beriman sampai dia menyerah kepada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65 Allah berfirman fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Demi Rabbmu mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka prosesikan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit. Rasa tidak senang dengan apa yang kau putuskan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Wa yusallimu taslima. <clears throat> mereka harus taslim, tunduk, menyerah dan menerima semua apa yang Allah dan Rasulnya, apa yang Allah wahyukan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian akidah sunnah sejalan dengan fitrah dan sesuai dengan akal yang sehat. Tentang akal sudah kita bahas. Kemudian mata rantai sanatnya sampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya akidah ini, akidah salaf, mana salaf ini, mata rantainya sanatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu di bab yang ke keempat yang mata rantainya sampai ke Rasulullah. Jadi nggak terputus. Jadinya mata rantai emas ini silasatul dzab zab, gitu. Sedangkan firqah-firqah yang sesat itu akidah mereka, manhaj mereka sampai kepada pemimpinnya, tokohnya. Makanya firqah-firqah yang sesat, penisbatan mereka kepada tokohnya akidah itu. Apakah itu Syiah, apakah itu khawaris, Mu'tazilah, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah atau yang lainnya. Itu dinisbatkan kembali kepada tokohnya. Kemudian akidah salaf, mana salaf ini jelas dan gamblang. Jelas, gamblang. Nggak ada kesamaran sama sekali. Kemudian bebas dari kerancuan. Nggak ada kerancuan, nggak ada kontradiksi, nggak ada kesamaran. Semuanya jelas. Kemudian akidah sunnah jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Ya, kalau orang mau bahagia ikuti akidah ini. Dan akidah ini merupakan akidah yang dapat mempersatukan umat Islam. Akidah ini akidah yang utuh, kokoh dan tetap langgang sepanjang masa. Karena Quran dan Sunnah itu nggak bisa berubah, nggak bisa berubah, tetap utuh dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Karena wahyu ini mutlak dan maksum. Sedang perkataan manusia, ide manusia, akal manusia mesti berubah-ubah. Tapi kalau wahyu tetap. Kemudian Allah yang ke-10 Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang yang mengikuti akidah ini dan betul-betul dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, maka diberikan rasa aman dan diberikan petunjuk oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya kesyirikan. Mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini diantara keistimewaan atau karakteristik akidah ahlu sunnah jamaah. Sekarang kita masuk bab yang kelima. Kewajiban itiba Mengikuti jejak salafus saleh. Dan menetapkan manhajnya. Jadi kewajiban ittiba mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Ini yang memerintahkan untuk mengikuti ini yang pertama dasarnya Al-Qur'an. Saya bawakan beberapa ayat. Yang kedua dasarnya hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga dasarnya penjelasan para sahabat radhiyallahu anhu tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang keempat, penjelasan para tabi'in yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Yang kelima, penjelasan para imam dari imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya rahimahumullah. Menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama ahlu sunnah sepanjang zaman tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus soleh. Jadi mengikuti manhaj atau jalan salafus soleh, yaitu jalannya para sahabat dalam kita beragama ini, ini hukumnya wajib. Dalilnya saya sebutkan beberapa dalil di sini, dalil-dalil Al-Qur'an tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus soleh baik dalam kita berakidah, baik dalam kita beragama, baik dalam kita berilmu, baik dalam kita beramal, baik juga dalam kita berdakwah. Kita harus mengikuti jejak salafus saleh. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua, untuk melihat bab yang kelima, halaman 99. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu beriman sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk tetapi jika mereka berpaling sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah Taala dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Yang menjadi syahid di sini yaitu Allah berfirman fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat maka mereka dapat petunjuk. Arti di sini Allah menyebutkan bahwa iman para sahabat radhiyallahu majma'in sebagai timbangan atau sebagai tolok ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kita beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu majma'in, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kita berpaling tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang sangat jauh. Memohon hidayah adalah sebesar-besar kewajiban, sedangkan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti mana para sahabat adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Ini disebutkan dari kitab Basair Dawi Syarab Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Di sini Allah menyebutkan dengan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti yang kalian para sahabat iman, faqad ihtadaw, faqad ihtadaw. mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengikuti jejak para sahabat, maka kita dapat petunjuk. Tapi ketika kita tidak mengikuti jejaknya para sahabat, ya pasti sesat. Pasti sesat. Karena yang mengatakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan tentang timbangan atau tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan antara kebenaran kebatilan dengan mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhu Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah Taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa ini penjelasan ayat ini lihat di halaman 104 penjelasan ayat ini lihat di halaman 104 dari buku ini dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qal hadha sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا la السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم dzalikum به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangannya kemudian bersabda ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya kemudian bersabda ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, arti yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla wa anna hadha sirati mustaqiman sampai akhir ayat artinya dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa jadi Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini surah Al-An'am ayat 153 Nabi menggaris satu garis yang lurus kemudian di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek kanan kiri. Nabi menyebutkan ikutilah jalan ini. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fattabi'u. Wala tatabi'u subul, jangan ikutilah jalan, jalan yang pendek-pendek ini. Ini mesti di atasnya ada syaitan yang mengajaknya. Jalan ini, yang pendek-pendek ini, jalan golongan-golongan yang sesat. Firqoh-firqoh yang sesat. Aliran-aliran sesat. Pemahaman-pemahaman yang sesat. Yang mengatakan demikian, Rasulullah SAW di hadis iftiraqul ummah dan juga hadis ini artinya Nabi menyebutkan hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa li syaitan yad'u ilaihi ini jalan-jalan yang bercerai-berai tidak ada satu dari jalan ini melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya jadi mesti setiap golongan yang sesat, firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran itu mesti ada syaitan yang mengajak. dan dai-dainya pun Nabi menyebutkan tentang dai-dai itu yaitu Nabi menyebutkan Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim doa ala abwabi jahannam dai-dainya yang menyeru yang mengajak ke jalan itu Nabi menyebutkan yaitu dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam man ajabahu munqadhafuhu fiha kata Nabi barang siapa yang memenuhi panggilan para dai itu akan dimasukkan dia ke neraka jahanam. Jadi ya, Nabi sudah menyebutkan itu. Jadi jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mereka kata Nabi SAW pakaiannya sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, berbicara sama dengan kita. Tapi mereka mengajak kepada kesesatan. Bahkan di dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwa mereka itu sama seperti kita. Dakwahnya juga mereka mengajak orang, tetapi mereka mengajak manusia kepada kesesatan. Sampai Nabi tegas mengatakan tentang mereka, hatinya mereka kulubuhum kulubu syayatin. Hatinya mereka hati setan kata Nabi SAW. Artinya betul-betul jahat gitu. Bagaimana merusak agama ini merusak akidah ini, merusak manhaj ini, membawa manusia kepada kesesatan. Makanya yang paling Nabi takuti atas umatnya ini adanya imam-imam yang menyesatkan kata Nabi. Di dalam hadis Tauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan lainnya, kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takut, takut ya umatku imam-imam yang menyesatkan. Jadi imam-imam yang menyesatkan. A'imat al-mudillin. Yaitu tokoh-tokoh al-bid'ah yang mengajak manusia kepada kesesatan. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi jalan menuju kepada Allah ini dengan dasar ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 153 di halaman 100 ini dan juga 104 itu hanya satu. Ya jalan menuju kepada Allah itu hanya satu jalan. Yang membawa manusia kepada keselamatan, keredoan, kesorga hanya satu. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Jalan yang satu ini, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW sahabatnya. Ini jalan yang dikatakan sirat al-mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa di ayat 115 Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَصِيرًا Dan barang siapa yang menentang Rasul, itu Rasulullah SAW, setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin kami biarkan di dalam kesatuan yang telah dilakukannya itu dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin itu jalannya para sahabat sebagai sebab seorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan dimasukkan ke neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya mengikuti Rasulullah SAW merupakan sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu majma'in. Karena ketika turunnya wahyu tidak ada seorang yang beriman kecuali para sahabat. Jadi kalau disebutkan di sini sabilul mukminin maksudnya jalannya para sahabat. Karena pertama kali beriman para sahabat. Jadi aman Rasul bima unzil al marabi wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman apa yang diturunkan kepada Muhammad. Artinya Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Rabbnya demikian pula orang-orang yang beriman. Arti Rasul mengimani dan juga para sahabat mengimani. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Saya ulangi ayat ini surah An-Nisa ayat 115 ayat ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi ketika orang bertanya, kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Karena yang memerintahkan Allah harus mengikuti dan Allah juga menyebutkan kalau menyalahi jalannya mereka sesat. Kalau menyalahi jalannya mereka pasti terjadi perpecahan. Pasti. Jadi mesti ada dalam memahami wahyu ini pemahaman yang maksum. Kalau orang mencukupkan dengan mengatakan saya cukup dengan Quran dan Sunnah, kan Nabi SAW menyebutkan dua taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian apabila kalian berpegang dengan ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu kitabullah dan sunnahku. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini kalian nggak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Penjelasan Nabi tentang kitabullah dan sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman sahabat karena yang paling faham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang sudah mengamalkan Quran Sunnah para sahabat. Allah memuji para sahabat dan Rasul memuji para sahabat dan Allah mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat agar manusia semuanya selamat dan mendapatkan redha Allah dan mereka masuk surga. Sebab kalau diserahkan kepada pemahaman manusia ya akan ada beribu-ribu pemahaman. Kalau orang mengatakan, saya berpegang pada Quran Sunnah, cuma ayat ini menurut saya mananya begini. Yang satu mengatakan, menurut saya pendapatnya begini, saya begini. Berapa ribu pemahaman. Akan rusak agama ini. Maka harus ada satu pemahaman yang maksum, yang Allah sudah jamin selamat. Itu pemahaman para sahabat. Makanya Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka. Tiga ayat ini sudah jelas ini. Tentang masalah iman, tentang cara beragama dan juga memahami dalil dan mengamalkannya. Itu sudah tiga jalan ini. Selanjutkan lagi. Dalil yang keempat. Ini lebih tegas lagi. dalil yang keempat ini bahwa dengan mengikuti mereka jaminannya sorga dan itu yang kita inginkan dalam hidup ini tujuan hidup seorang mukmin seorang mukminah itu sorga kalau mereka ingin masuk sorga itu ikut jalan para sahabat sebab Allah telah menjamin mereka masuk sorga Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 100 wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا Zalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan <clears throat> generasi yang pertama dari umat ini dari orang yang pertama kali masuk Islam, muhajirin dan ansar. kalimat ini Allah abadikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi mendoakan muhajirin dan ansar. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka tetap teguh dengan imannya dan berjuang menegakkan agama agama ini sampai mereka wafat dalam keadaan mereka beriman. Ini muhajirin. Ansar adalah orang-orang yang di Madinah. Yang tinggal di Madinah. Yang mereka pertama kali beriman. Dan mereka menolong Nabi dan para sahabatnya untuk menegakkan agama ini. Sampai mereka wafat. Allah menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari Muhajir Ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik Allah memberikan syarat di sini mengikuti mereka dengan baik. Artinya bukan hanya mengikuti mereka aja, tapi mengikuti mereka dengan baik. Artinya betul-betul dia mengikuti dengan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, memahami dengan pemahaman mereka, beragama dengan cara beragama mereka, dan mengamalkannya. Maka Allah redho kepada mereka. Dan mereka berredo kepada Allah. Artinya untuk mendapatkan redonya Allah, kita wajib mengikuti jejaknya mereka. Jejaknya para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Mereka redho dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, redho mereka. Para sahabat, orang-orang yang redho, makanya Allah redho kepada mereka. Mereka redho dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dengan berjuang bersama Nabi dalam keadaan susah dan payah mereka mereka redo. Kehidupan mereka, hidupnya sederhana, pas-pasan hidupnya. Ada di antara sahabat yang kaya ada, tapi yang terbanyak mereka hidupnya pas-pasan. Seperti Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari, Abu Hurairah, banyak lagi ya, Bilal dan yang lain banyak. Ratusan sahabat. Mereka hidup dengan apa adanya. Mereka redo dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat mereka. Mereka zuhud dengan dunia ini nggak tamak dengan dunia. Mereka berjuang, siap untuk berjuang menegakkan agama ini. Siap mereka. Mereka redo dengan kesulitan, kesusahan, cobaan, ujian, dan juga kehidupan ini. Maka Allah redo pada mereka. Jadi mereka harus redo dulu dengan apa yang Allah telah wajibkan kepada mereka. Dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Mereka redo. Maka Allah redo. Makanya kalau kita ingin dapat redo ikuti jejak mereka. Karena orang yang sukses di dunia ini pertama kali para ambia wa rasul. Kalau kita mau tahu orang sukses, sukses itu artinya orang yang dijamin masuk sorga dan dijauhkan dari neraka. Itu sukses. Dengan dasar dalil dari Quran. Itu baru dikatakan orang itu sukses. Nah orang yang sukses di muka bumi ini yang pertama kali yaitu para ambia wa rasul alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat. Para sahabat sukses. Maka Allah menyebutkan di akhir ayat ini, "Dzalikal fawzul azim." Itulah kesuksesan yang besar. Itulah keberhasilan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Setelah apa? Setelah Allah redho kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maka selanjutnya, kalau Allah sudah redho Allah sediakan bagi mereka jannat, sorga-sorga. Tajri tahtal anhar yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fi abada. Mereka kal dalamnya selama-lamanya. Jadi ini harus kita perhatikan. Orang yang beriman itu harus mengikuti jejaknya para sahabat. Wajib. Karena kita ingin dapat reda Allah SWT. Sebab Allah mengkaitkan di sini dengan kalimat waladina tabauhum bi ihsan orang yang hidup sesudah para sahabat yaitu yang pertama kali tabiin tabu tabiin terus sampai kita sekarang ini sampai nanti hari kiamat harus mengikuti jejaknya para sahabat sebab Allah mengatakan di sini waladina tabauhum dan orang mengikuti mereka para sahabat makanya Allah redho pada mereka jadi ayat ini sebagai hujah bahwa mana para sahabat radhiyallahu anhu adalah benar Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan disediakan bagi mereka sorga. Mengikuti mana mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau kita tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan redha Allah. Ini harus diperhatikan ini. Jadi kita mengikuti mereka dengan baik. Jadi bukan hanya kita sekedar intisab pengakuan alusunah wal Jamaah, pengakuan salah bukan. Tapi Allah menyebutkan waladina tabauhum ihsan dengan baik, dengan ilmu, dengan dalil tadi yang saya sebutkan. Faham dalil tentang manhaj ini, tentang cara beragama ini. Kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya dengan ikhlas dan itiba. Ini harus seperti itu. Banyak orang-orang yang intisab kepada salaf tapi manhajnya beda, jauh sudah dengan manhaj para sahabat. Jadi betul-betul kita harus mengulang kembali dan belajar kembali tentang ini. Kemudian yang kelima, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin" Kalian sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, itu lebih baik buat mereka. Minhumul mu'minun wa aktsarul fasiqun. Di antara mereka ada orang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang para sahabat ketika ayat ini turun, khitab ayat ini kuntum, kalian. Dikatakan kalian, yaitu khitab ayat ini kepada para sahabat yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhu Kalian sebaik-baik umat. Jadi kalau orang dikatakan sebaik-baik umat, pertama kali para sahabat. Kalau umat Islam ini ingin menjadi sebaik-baik umat umat Islam, kewajiban mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Jadi kalau umat Islam dikatakan sebaik-baik umat, mereka wajib mengikuti jejak para sahabat. Kemudian ciri para sahabat yang Allah sebutkan dalam ayat ini dan ini penting untuk dipahami oleh semuanya, terutama untuk para dai. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa tu'minu billah dan beriman kepada Allah. Artinya beriman jelas di awal, ya harus iman, kemudian menyuruh yang ma'ruf, ini penting dalam kita beragama ini. Ini harus ada amar ma'ruf mungkar. Dan kebanyakan kalau kita lihat tidak ada amar ma'ruf mungkar. Amar ma'ruf mungkar artinya menyuruh yang ma'ruf. Wa tanhaun mungkar menjaga yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Perhatikan tuh. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Dan ini harus tegak ketika tidak dilaksanakan amar mungkar maka akan terjadi berbagai macam bencana yang ada di muslim. Yang pertama kali bencana dalam masalah agama. Ketika tidak ada amar nahi mungkar dibiarkan orang dengan berbagai macam pemahaman, dengan berbagai macam golongan, dengan berbagai macam kesatan. Para dai, para ustadz diam tidak menjelaskan kepada umat, umat sesat. Dan ini fitnah dalam agama yang besar. Dan musibah yang besar, musibah dalam agama. Ketika orang tidak tahu jalan bagaimana menuju kepada Allah. Ketika orang tidak tahu jalan bagaimana beragama yang benar nggak tahu. Kewajiban para dai menjelaskan jalan ini. Jalan yang hak ini. Dalam menjelaskan, ya masih ada amar mungkar. Menjelaskan kepada mereka ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ini jalan yang rela, ini jalan yang sesat. Harus jelas. Ketika nggak dijelaskan, orang nggak akan tahu. Dan ini amar ma'ruf mungkar. Harus ada. Nggak boleh diam. Dari zaman para sahabat, tegas itu. Ketika salah, langsung diingatkan. Ketika mereka melanggar, dihukum. Ini amar ma'ruf mungkar. Yang ada sekarang enggak. Dibiarkan. Yang dijaga oleh mereka yang penting persatuan. Enggak ada dalam Islam seperti itu persatuan kalau di atasnya tidak di atas asas amar ma'ruf harusnya Harus atas tauhid. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk mempersatukan umat. Kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk mempersatukan umat. Bahwa kalau nggak ada amar ma'ruf mungkar, ya nggak akan tegak agama ini. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wasallam diturun uh, diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai nabi untuk menegakkan ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini yang nggak ada sekarang ini. Ini nggak tegak amar ma'ruf mungkar. Jadi ketika orang salah dalam memahami agama, ketika orang berbuat syirik, Ketika orang berbuat beda, semua diam. Mesti para dai menjelaskan. Menjelaskan. Ini yang sunnah, ini yang beda, Ini yang benar, ini yang salah. Jangan orang mengatakan, ya kita masing-masing dalam kita beragama. Nggak bisa. Masing-masing beragama berkaitan antara muslim dengan kafir. Ketika sama muslim harus ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini tegaknya agama ini. <clears throat> Dan ini harus. Kalau enggak ya rusak. Pertama adalah masalah agama ini. Yang kedua masalah dunia. <clears throat> masalah dunia ketika orang tidak menegakkan agama, Allah akan turunkan azab. Ketika turun azab, ya terjadi semua seperti yang kita lihat sekarang ini. <clears throat> Adanya orang-orang yang berbuat kemungkaran, maksiat, dosa-dosa yang besar mereka lakukan, apa itu syirik, bid'ah, apakah homoseks, perzinaan, musik-musik, lagu, riba, homer, judi dan yang lainnya dilakukan, ya Allah turunkan azab. Seperti yang kita lihat, adanya gempa, adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, ada yang lain karena tidak tegaknya amar ma'ruf mungkar. Makanya Allah akan binasakan ketika orang-orang tidak amar ma'ruf mungkar. Makanya ciri para sahabat itu tegakkan amar ma'ruf mungkar. Seperti yang <clears throat> pernah saya sampaikan kepada antum juga. Hatta masalah kecil. Antum lihat ketika terjadi di Masjid Kufah. Di Masjid Kufah itu orang-orang cuma berzikir aja. Ada pemimpin halakohnya, kata pemimpin halakohnya, halilumia, sabihumia, kabirumia. Ucapkan Allah 100. Ucapkan subhanallah 100. Ucapkan takbir 100. Ibnu Mas'ud melihat, kenapa kalian seperti ini? Yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Mas'ud menjadikan contoh yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Kok kalian lakukan begini? Sahabat enggak pernah lakukan. Kenapa kalian nggak menghitung dosa-dosa kalian? Apa kata mereka? Jawaban mereka, kami melakukan sesuatu yang baik. Niat kami baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min lil khair lanusibahu. Betapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan nggak sesuai dengan sunnah. Nggak sesuai dengan manfaat sahabat. Akhirnya apa? Awalnya beda yang kecil dengan zikir. Zikir dianjurkan dalam Al-Quran. Zikir dianjurkan dalam sunnah. Tapi zikir yang mereka lakukan dengan apa? Dengan cara berjamaah. Nabi nggak contohkan zikir berjamaah. Nabi SAW nggak mencontohkan zikir berjamaah. Nabi orang yang paling banyak berzikir. Di muka bumi ini nggak ada orang yang paling banyak berzikir kecuali Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang paling banyak berzikir di muka bumi para sahabat Tapi nggak pernah ada riwayat Nabi dengan para sahabat berzikir berjamaah. Nggak ada. Maka ditegur kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu Dari riwayat yang sahih. Bukan zikirnya, tapi kaifiat zikir yang mereka lakukan salah. Maka ditegur. Kata perawi hadis ini, Aku lihat mereka yang tadi berzikir ini justru mereka bergabung dengan siapa? Dengan Khawarij untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifatul Rashid. Khalifah yang keempat yang dijamin masuk surga. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diperangi oleh siapa? Khawarij. Jadi awalnya zikir seperti ini berjamaah bid'ahnya kecil, dianggap ringan bid'ahnya, lama-kelamaan menjadi besar sampai jadi pemahaman dia gabung dengan Khawarij untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini terjadi dan riwayat yang sahih. Ada di buku saya bawakan dalam buku Mulia dengan mana salaf riwayat itu. Jadi ini amar ma'ruf nahi munkar harus tegak, tegak ini. Ciri para sahabat amar ma'ruf munkar. Jadi para dai nggak boleh diam. Justru Allah akan selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf munkar. Dan berapa ayat Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah selamatkan manusia ini yang menegakkan amar ma'ruf munkar. Antum bisa lihat ayatnya dalam Al-Qur'an. Supaya ini jelas ini. Karena ini tidak tegak. Pada yang ada dakwahnya hanya ya umum aja. Tidak mengingatkan manusia terhadap kesyirikan, terhadap bid'ah dan juga para pejabat juga sama seperti itu juga membiarkan orang-orang berbuat zina, melakukan homo, minum khamar, syirik, riba dan yang lain dibiarkan oleh mereka. Maka Allah murka. Ini harus tegak amar mungkar, nggak boleh diam manusia. Allah menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar mungkar. Dia dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf di ayat 164 165 Allah berfirman wa idqat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 164 165. Ingatlah tatkala satu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih. kalau ma'dziratan. Mereka mengatakan ini saya untuk beralasan di Allah. Supaya saya bebas, nggak dituntut oleh diri kiamat nanti. Nanti Allah akan tanya, kenapa kamu nggak menegur? Kenapa kamu nggak menyuruh yang ma'ruf? Kenapa kamu tidak mencegah yang mungkar? Maka dia mengatakan ma'dziratan rabbikum sebagai alasan kepada Allah bahwa saya sudah ingatkan mereka. Saya sudah sampaikan tentang tidak boleh yang berbuat syirik. Tidak boleh berbuat beda, tidak boleh berbuat maksiat, tapi mereka masih lakukan. Dan di sini mereka masih berharap wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya kita nggak boleh putus asa dalam dakwah ini. Meskipun terus mereka berbuat dosa, maksiat, syirik terus, dakwah ini nggak boleh berhenti untuk negara Al-Mu'min. Kemudian Allah sebutkan di ayat 165-nya, "Falamma nasuma dzukiru Tatkala mereka lupa dan apa yang diingatkan, artinya mereka sudah nggak pedulikan nasihat ini dakwah ini dakwah yang hak. Amar ma'ruf mungkar, mengingatkan orang jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Dir enggak direkan oleh mereka. Apa kata? Kata Allah, anjayna alladziina yanhauna Kami selamatkan siapa? Orang-orang yang mencegah manusia dari perbuatan yang jelek. Jadi orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar diselamatkan. Yang paling penting di sini apa? Mencegah yang mungkar. Kalau menyuruh yang ma'ruf semua orang bisa nyuruh yang ma'ruf. Hatta orang yang jahat bisa nyuruh yang ma'ruf. Tapi mencegah yang mungkar nggak bisa. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang nggak sholat bisa nyuruh anaknya untuk sholat dia. Ma'ruf. Tapi mencegah yang mungkar nggak ada yang bisa kecuali orang-orang yang terpilih. Makanya orang-orang yang mencegah yang mungkar akan diberikan ganjaran kata Nabi Muhammad SAW seperti ganjaran generasi yang pertama. Kata Nabi, ada di umatku ini satu kaum yang mereka diberikan ganjaran seperti generasi pertama. Apa? Mereka mencegah yang mungkar kata Nabi SAW. Mencegah yang mungkar. Maka di sini diselamatkan oleh Allah orang-orang mencegah kemungkaran. Kemudian bagaimana? Wa akhadna alladziina dzalamu dan kami siksa, kami azab. Siapa yang kami siksa? Kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan, pelanggaran. Diturunkan azab oleh Allah. Karena mereka terus tidak mau dengarkan nasihat. Makanya manfaat orang mencegah yang mencegah yang mungkar ini ini manfaat. Makanya ciri para sahabat itu menyuruh yang maru mencegah yang mungkar. Dan ini harus ada di tengah ini. Bahkan di antara ulama menyebutkan bahwa poros agama, poros agama intinya agama dua, menyuruh yang maru mencegah yang mungkar. Itu di antara ulama menyebutkan demikian. Nanti dari situ semua tuh yang ma'ruf ada tentang kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu bermanfaat, bertauhid kepada Allah dan yang lainnya. Itu semua ma'ruf. Kemudian mencegah yang mungkar, mencegah perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian beda, Kemudian perbuatan-perbuatan yang keji. Makanya Allah akan selamatkan siapa? Yaitu orang-orang yang musleh Antum lihat satu lagi ayatnya surah Hud. Di surah Hud. Di ayat 117. Surah Hud ayat 117. Allah menyebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah membinasakan satu desa dengan sebab kezaliman Sedangkan orang-orangnya musleh. Untuk lihat di sini. Allah nggak menyebutkan wa ahlu salihun. tuh perhatikan di sini. Ayat ini Allah nggak menyebutkan wa makana rabbuka liyulikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah nggak sebutkan di ayat ini wa ahluha salihun. Soleh. Soleh, ada banyak orang soleh. Dia zikir, ibadah untuk diri sendiri. Tapi ini muslih. Muslih itu memperbaiki orang. Dia baik dan dia memperbaiki orang lain. Itu muslih. Yang selamat itu yang mana? Yang muslih, yang selamat kenal Allah. Jadi dia, dia soleh dan dia juga muslih memperbaiki. Jadi antum perhatikan tuh. Jadi soleh dan juga dia muslih. Muslih itu artinya memperbaiki. Maka ketika disebutkan tentang istilah al-sunnah wal jamaah itu disebutkan oleh Nabi itu orang-orang yang menegakkan ini itu orang-orang soleh sebab ini penting dalam kita beragama ini sebab banyak udah orang-orang jauh dari agama ini jadi harus dia memperbaiki apa yang rusak antum lihat di buku Syarah Akidah di halaman 40. Rasulullah bersabda mengenai makna al-ghuraba alladziina yuslihuna inda fasadin nas yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Pertama kali ketika orang dibilang itu rusak, manusia ini rusak, apanya yang rusak pertama kali? Apa yang rusak? Keyakinannya, akidahnya yang rusak pertama kali. Cara beragamanya, ibadahnya mereka rusak. Nah kita mau perbaiki. Ketika akidahnya rusak, keyakinan rusak, kita perbaiki. Menjelaskan akidah yang benar, manhaj yang benar. Kemudian dalam riwayat tersebut alladzina yuslihuna ma afsada nas min ba'di min sunnati yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Muskil Asar dan Al-Likai. Yang kedua riwayat Tirmidzi. Jadi kita harus jadi orang-orang yang musleh, memperbaiki. Jadi bukan hanya soleh, tapi musleh. Musleh ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan kita dalam berdakwah tetap mengajak ada yang mau ikut silakan nggak ikut nggak masalah dalam dakwah makanya lanjutan ayat ini kita kembali kepada ayat yang tadi Ali Imran 110 di halaman 103 kalau seandainya ahlu kitab itu beriman baik buat mereka di antara yang beriman di antara mereka kebanyakan mereka orang fasik artinya kita tetap dakwah dakwah jalan terus ada orang yang ikut alhamdulillah nggak ikut nggak ada masalah yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kita nggak memikirkan tentang banyaknya pengikut, tidak. Tapi bagaimana menyampaikan kebenaran ini supaya manusia ini kembali ke jalan benar. Kemudian hadis Nabi, saya akan bawakan satu hadis halaman 105 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة عليهم يمينه wa yaminu Sebaik-baik manusia pada pada masaku itu masa para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendalui sumpahnya dan sumpah yang mendalui persaksiannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini mutawatir Nabi SAW menyebutkan di sini khairun nas sebaik-baik manusia pada masaku itu sahabat. Summa ladina yunaum kemudian sudahnya masa tabi'in. Summa ladina yunaum kemudian sudahnya itu tabi'ut tabi'in. Dan antum perhatikan kalimat Nabi SAW perkataan sebaik-baik manusia sebaik-baik manusia bukan rupanya Sebaik-baik manusia bukan tubuhnya. Sebaik-baik manusia bukan kendaraannya. Sebaik-baik manusia bukan rumahnya. Tapi sebaik-baik manusia tentang akidahnya mereka yang paling baik. Tentang manhajnya yang paling baik. Tentang akhlaknya mereka yang paling baik. Tentang amalnya mereka yang paling baik. Tentang dakwahnya mereka yang paling baik. Tentang pemahaman mereka yang paling baik. Tentang kehidupan mereka yang paling baik. Maka dikatakan sebaik-baik manusia Dikatakan sebaik manusia baik tentang apa? Tentang ilmunya, pemahamannya, akidahnya, keyakinannya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, sholatnya, dakwahnya dan yang lain. Mereka sebaik-baik umat. Mereka sebaik-baik manusia. Kemudian <clears throat> lafadznya ada yang sebutkan khairukum, ada khairun nas, ada khairu ummati. Tapi khairul kurun nggak ada lafadznya. Sebaik-baik generasi khairul kurun nggak ada lafadz itu. Adapun nanti akan datang nanti sesudah para sahabat orang-orang yang syahadat mereka melalui sumpahnya. Artinya mereka menjadi saksi sebelum mereka disumpah dan juga orang-orang yang sumpahnya mendahului persaksiannya. Jadi orang-orang yang mereka banyak bersumpah dan mereka orang-orang yang bohong. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Sekarang banyak orang yang disumpah, tapi mereka bohong. Ya. Orang yang melanggar-melanggar sekarang ini kalau kita lihat, mereka sudah disumpah. Tapi mereka melanggar. Disumpah dengan apa? Dengan Quran. Disumpah dengan Quran. Tapi mereka bagaimana? Semuanya bohong. Mereka sudah berjanji dengan sumpah Al-Quran itu. Bersumpah dengan Al-Quran boleh aja karena itu termasuk Allah. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan mereka jauh. Mereka langgar. Jadi akhwanifidina, asakumullah, e, kesimpulannya, kita belum selesai ini pembahasan bab yang kelima. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Jadi ini penjelasan berkaitan dengan wajibnya kita mengikuti mana salaf karena yang memerintahkan demikian Allah taala dalam Al-Quran dan ayatnya banyak ini saya cuma sebagian aja saya bawakan ayatnya. Saya bawakan lengkap dalam buku mulia dalam masalah. Yang kedua hadis Nabi SAW. Kita baru baca satu hadis tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat. Bab ini wajib karena Rasulullah SAW yang menyuruh demikian. Ketika Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia, maksudnya kita harus mengikuti jejaknya mereka. Karena ini yang akan membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ini saja yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin.